Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Insyaallah taala kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu. Namun sebelum kita masuki pembahasan yang baru dan hadis yang baru, sebagaimana sudah kami kabarkan sebelumnya, setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-31. Hadis yang sangat mudah, pendek, simple, ringkas, namun makna dan faedahnya sangat besar dan luas. Yaitu hadisnya Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu mengenai pembahasan seputar zuhud. Tafadhal antum yang awali. Bismillah. As-Sa'idi Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam تفضل أنتم نعم بسم الله Ayo na'am, bismillah. Ayo Hadisun hasanun. Eh, na'am. Antum sudah? Sudah antum? Dapat? Eh, wala bahas. Antum? Hadis pertama, bismillah. ها ايوه نعم Habis yang pertama Yakul Antum siap? Bismillah. Ya, itu hadis yang kedua, yang pertama aja. Anak Abi Oh. Itu hadis yang kedua itu. Ini hadis yang pertama. Sami itu Rasulullah yaqul Maka hijratuhu lid dunia maka rizad lidunya istibuha Abim Muratin Yang kihuha Fahijratuhu Ilama hajar ilaih Muttafakun alaih Terulang-ulang lagi Bismillah Bismillah. Apa, belum dapat belum? Eh, bismillah. Yang keras suaranya ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya. Itu hadis yang ke Dua Barakallahu fikum. Qala al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah Al-hadits tsani wa hadis yang ke-32. An Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal la darara wa dirar. Itu hadisnya. Tapi riwayatnya yang perlu antum hafal panjang soalnya. Tapi dihafal juga karena rangkaian juga sambungannya. Hadisul hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Wa rawahu Malikun fil Muwatta' mursalan an Amr bin Yahya an Abi 'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa asqata Abu Sa'id walau turukun yuqawi ba'daha ba'da. Artinya hadis yang ke-32 ini dari hadisnya Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda la darara wa la dirar. Jangan engkau membahayakan orang lain, jangan pula membahayakan diri sendiri. Para ulama berbeda-beda penafsiran mengenai hadis ini. Namun itulah makna yang kuat. La darara wa la dirar maksudnya jangan membikin bahaya untuk diri sendiri, jangan pula membikin suatu bahaya untuk orang lain. Jadi untuk diri sendiri juga haram, untuk orang lain juga haram. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Daruqutni dan selain keduanya secara nah musnad. Nanti akan dibahas disebutkan oleh beliau. Nah musnad itu maksudnya adalah marfuq sampai kepada Rasulullah SAW. Naam. Warwahu Malikun til Muwatta mursalan. Kemudian Imam Malik, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, beliau meriwayatkan di dalam kitab Al Muwatta secara mursal. Kalau mursal itu nanti barakallahu fikum hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung ke Rasulullah yang jatuhkan sahabat. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Apa itu dalam matan Baiquniyah siapa yang masih ingat? Wa mursalun wa mursalun min sahabi yusaqat. gitu kan? Terus apa lanjutannya? Wa kul gharibun marawarawin faqat. Maksudnya mursal itu adalah sahabatnya dijatuhkan, dihilangkan. Ya kan gitu kan? Nah, jadi kalau sahabatnya disebutkan tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti hadisnya mursal. Nah, kita lihat. An Amr bin Yahya an Nabi dari Amr bin Yahya dari bapaknya an, Ras, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asqata Abu Sa'id. Di situ nanti na barakallahu fikum dalam riwayat tersebut menggugurkan Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi sahabatnya akan disebutkan mursal. Naam. Walahu turuqun yuqawi ba'du ba'da, tapi masih memiliki jalan-jalan yang lain yang bisa menguatkan sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Jadi hadisnya na barakallahu fikum dikatakan hasan. Kita lihat penjelasannya. Qala asy-syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu, haditsu min nahiyati sanad ruya min tariqain. Ini penting juga ya. Hadis ini ditinjau dari sanatnya. Diriwayatkan dari dua jalur atau dua jalan al awal yang pertama, tariqun musnadun, jalan yang musnad. Apa itu musnad? Ai marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalannya itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersambung berarti sanadnya. Ya kan? Ini termasuk salah satu apa? Ciri-ciri hadis itu diterima. Di antaranya adalah apa? muttasil sanadnya bersambung. Dan sudah kita latih mengenai marfu' ini, tidak setiap hadis marfu' itu sahih. Tapi kalau setiap sahih pasti hadisnya marfu. Itu udah kaidah yang akurat dan juga kaidah yang pasti yang perlu kita perhatikan. Nah, setiap hadis yang sahih pasti apa? Marfu. Tapi tidak setiap hadis marfu sahih. Kita lihat berikutnya. Asani jalur yang kedua atau jalan yang kedua, tariqun mursal. Jalan yang mursal yang sahabatnya digugurkan, disebutkan. Nah, wa mursalun minhus sahabi yusaqat Wa qul gharibun ma Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baiquni rahimahullah taala. Jadi mursal itu sahabatnya dijatuhkan, hilangkan, digugurkan. Kita nah, lihat Tariqun Mursal lam yut lam yutkar fihi sahabi wa huwa Abu Sa'id. Jalan yang kedua ini, jalur yang kedua tidak disebutkan nama sahabatnya yaitu Abu Sa'id, digugurkan. Nah, dalam artian eh, tidak disebutkan sehingga mursal. Fal mursalu Marwah tabi'i 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mursal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah terus bagaimana? Nah, barakallahu fikum sahabatnya mana digugurkan? Sahabatnya di digugurkan. Nah, barakallahu fikum masih digugurkan digugurkan itu enggak disebutkan. Seharusnya kalau bersambung marfu itu kan bisa dikatakan bersambung kemudian disebutkan. Nah, seperti itu. Sebagai kita dalam pembahasan mustalahul hadis. Wal musnad marwahu sahabiyu an Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan musnad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Wal haditsu qawiyyun bi majmu'i asanidihi. Hadis ini pun kuat dengan apa? Dikumpulkannya sanad-sanadnya ya, karena datang dari berbagai macam jalur. Kama dzakara al-muallif, nam maksudnya bagaimana? Dikumpulkan dengan apa? Dengan jalan-jalan yang lain yang bisa menguatkan. Kama dzakara al-muallif wa dzakara anna lahu turuqan katsiratan yuqawi ba'daha Sebagaimana disebutkan oleh muallif yaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasanya hadis ini memiliki jalur atau jalan yang sangat yang banyak sehingga menguatkan sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Jadi riwayat riwayatannya periwayatannya semakin kuat. Ini yang dikenal dengan apa barakallahu fikum kalau seandainya hasannya di sini adalah hasan li berarti otomatis apa? Na barakallahu fikum hasan li ghairi tersebut dikumpulkan dari berbagai macam jalurnya sehingga menguat menjadi na barakallahu fikum eh, hasan li atau sahihun li ghairi. Nah, itu nah. Tapi kalau seandainya hasan di sini adalah hasan li ghairi berarti sanad-sanadnya atau hadisnya yang lain adalah dhaif. Tapi hadisnya dhaif yang bagaimana? Dhaif yang masih bisa ditopang, dikuatkan, dikumpulkan sehingga menguat menjadi hasan li ghairihi. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat penjelasan berikutnya. Qaulu la darara wa la dirar. Ucapan beliau Jangan membahayakan dirimu sendiri, jangan pula membahayakan orang lain. Ini termasuk faedah. Nah, barakallahu fikum termasuk kaidah yang sangat besar, enam kaidah yang sering disebut dengan apa? Khamsu al-qawaid al Kubro, Khamsu al-qawaid al Kubro, Lima kaidah besar. Ha? lima kaidah pokok yang besar yang sudah sebutkan dalam apa? Kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah di antaranya ada kaidah ini. Naam ad-darar yuzal. Semua yang membahayakan dihilangkan. Membahayakan untuk diri sendiri atau membahayakan untuk orang lain dihilangkan. Dengan dalil nama La darara wa la dirar. Paham ya? Lima kaidah tersebut di antaranya yang tadi. Ad-darar yuzal. Ya, semua yang membahayakan dihilangkan. Apalagi Hmm? Kaidah yang lima itu apalagi selain ini? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Antum yakin, bangun amalanmu di atas keyakinan. Contohnya sudah kita lewati bahasanya antum sholat menjumpai bisikan-bisikan. Ini kentut atau tidak ini ya? Jangan-jangan ini kentut, padahal nggak dengar suara, nggak mencium bau, hanya bisikan saja. Tinggalkan was-was tadi, bangun di atas keyakinan. La yang sholat kata Ismail sautan au yajidarihan. Jangan kamu tinggalkan sholat. Eh? Jangan sampai orang tersebut meninggalkan sholat sampai dia menjumpai nambau atau mendengar suara suara kentut, bau kentut, barulah dia berpindah. Nah, kalau sudah apa benar-benar yakin seperti itu. Wa illa bisikan tadi dihindari. Al yaqinu la yazuru bisyak. Yang ketiga. Al masyaqqatu tajlibut taisir. Itu kaidah kubra ada lima ya. Pertama sudah sebutkan di sini karena kita urutkan lewat di sini berdasarkan urutan di sini. Naam yaitu ad-darar yuzal al yakinu la yazul bisyak. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Setiap perkara yang beratkan pasti mendatangkan kemudahan. Semuanya. Salat dengan berdiri awal mulanya kan wajib. Tapi kalau nggak mampu dengan apa? Duduk. Nggak mampu dengan apa? Berbaring. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu sudah kaidah yang sudah kita lewati. salli qa'iman fa in lam tastati' Faqa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah engkau dengan berdiri. Jika tidak mampu maka dengan duduk. Jika tidak mampu maka dengan berbaring kan gitu. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usr. Allah Taala Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada kalian kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian sesuatu yang sulit. Na'am barakallahu fikum. Yang keempat. Yang keempat, apa? Al-'adah muhakkamah. Al-'adah muhakkamah, suatu tradisi atau adat istiadat yang dijadikan patokan ketentuan. Paham ya? Itu selama tidak berseberangan dengan syariat. Adat istiadat, tradisi selama tidak berseberangan dengan syariat boleh dijadikan patokan. Contohnya, antum menjadi bos, punya karyawan, punya pegawai, punya pekerja. Antum gaji mereka itu sesuai dengan gaji yang ada di urut tradisi kampung tersebut. Jangan antum bawa ambil dari orang luar, dibawa masuk ke kampung kita, kemudian kita kasih gaji seperti nan gaji di kampungnya misalkan. Nah, itu kurang tepat ya. Contohnya yang paling dekatnya yang mungkin antum biar cepat paham, Purworejo dengan Jogja. Itu gaji bangunannya kalau tukang sama tenaganya lebih banyak Jogja. Paham ya? Nah, ketika antum ngambil tukang atau tenaga dari Purworejo dibawa ke Jogja, ngasih gajinya ya sesuai dengan uruf, tradisi yang di Jogja kan itu. Nah, barakallahu fikum karena al-'adah muhakkamah, suatu tradisi, adat istiadat yang sudah jadikan ketentuan suatu hukum selama tidak berseberangan dengan syariat. Kan itu nah. Tapi kalau berseberangan syariat, berseberangan dengan syariat, jangan dahulukan adat, tapi dahulukan syariat, tinggalkan adat. Itu kaidahnya sudah. Nah, barakallahu fikum. Adatnya di sini itu kebiasaan di sini itu kalau ada orang meninggal, tahlilan selama tujuh hari misalkan. Hah? Membaca kalimat tauhid la ilaha illallah katanya. Kita katakan itu adat istiadat yang berseberangan dengan syariat. Tinggalkan adat, ambil syariatnya. Caranya gitu. Jadi kita kita lihat lagi tradisi tersebut berseberangan dengan syariat atau tidak. Yang kelima. Yang kelima antum. Naam, al-umur bimaqasidiha. Ini kaidah juga yang penting Al-umur qasidiha Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Semuanya. Antum datang ke masjid tergantung niatnya. Antum datang ke majelis ilmu tergantung dengan niatnya. Antum misalkan posisinya berangkat ke masjid awal juga tergantung dengan niatnya. Antum ketika bawa tangga, tangga itu tergantung dengan niatnya. Paham ya? Antum naik motor tergantung dengan niatnya. Antum jalan kaki mau kemana tergantung dengan niatnya karena apa? Karena dari kaidah al-umur bimaqasidiha, semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya, itu nanti apa? tercabang dengan kaidah yang mirip. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Semua sarana itu memiliki hukum seperti hukum tujuannya. Paham ya? Eh, malam hari dan 10 malam bawa tangga dia, tangga dipikul. Mau ngapain dia? Hukum asal bawa tangga, hukumnya bagaimana? Ah, boleh nggak bawa tangga aslinya? Boleh saja nggak dilarang, tapi ternyata dia bawa tangga untuk mencuri. Nah, bawa tangga untuk mencuri karena rumah yang mau dicuri itu temboknya tinggi, butuh tangga dia. Nah, yang akhirnya dia bawa tangga tadi untuk mencuri. Hukumnya apa? Bawa tangga haram. Karena apa? al ah kamu ahkamul maqasid. Semua sarana itu dilihat tujuannya apa dia. Tujuannya untuk mencuri. Udah sarana yang dibawa tadi haram. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu para barakallahu fikum. Allah musta'an. Itu sudah kita lewati semuanya, sekedar menjelaskan bahasan hadis yang kita baca ini ada keterkaitan dengan apa? Dengan khamsu al-qawaid al kubro Lima kaidah fikih yang besar yang perlu antum ingat-ingat dan ketahui. Naam. Kata beliau, qauluhu la darar wa la dirar, qila la Sebagian ulama mengatakan gak ada bedanya antara keduanya. Intinya jangan membuat sesuatu yang membahayakan. Itu. Ya, tidak ada bedanya di antara keduanya. Kita lihat lagi. Wa anna dirar bi makna ad-darar. Dirar itu makna darar, darar makna dirar. Nah, terus bagaimana kalau nggak ada bedanya? Kita lihat. Walakinnahu qurrira min babi ta'kid. Di sini diulang-ulang dalam rangka untuk penguat saja Jangan membuat sesuatu yang membahayakan. Kaidah yang lain apa? Nah barakallahu fikum dengan dalil inilah darar wala dirar. Kaidahnya apa tadi? Nah barakallahu fikum ad-darar yuzal. Semua perkara yang membahayakan dihilangkan. Membahayakan diri sendiri haram, dihilangkan. Membahayakan orang lain haram, dihilangkan. Mohon insyaallah. Naam. Kita lihat berikutnya. Wad-dararu huwa ma yu'dil insan mimma fihi adha aw naqsun. Sedangkan daron itu adalah sesuatu yang bisa mengganggu manusia berupa apa? Nah barakallahu fikum dari perkara-perkara yang bisa membuat gangguan atau membuat kurang atau membuat rintangan. Itu termasuk apa? Termasuk dikatakan doror, membuat orang itu nah barakallahu terganggu, tidak apa? Tidak nyaman. Itu termasuk apa? Termasuk doror. Hukumnya adalah haram. Karena seorang muslim yang sejati adalah apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati itu adalah orang muslim yang mana? Orang muslim yang dia itu kaum muslimin yang lainnya merasa selamat dari bahaya dan gangguan tangan dan lisannya. Paham ya? Itu dikatakan seorang muslim sejati. Jadi kalau ngaku muslim ya jangan ganggu orang lain itu ya. Kalau misalnya punya motor ya kenal potnya jangan diblombong Paham ya? Nah, kenal potnya blombong, dibelayar-belayarkan misalkan ganggu orang. Paham ya? Masuk ke gang di kampung-kampung dibelayarkan. Itu sangat tidak layak kalau ahlu Sunnah. Paham ya? Jadi kalau ahlu Sunnah harus mengerti, mencari kenalpot yang paling halus suaranya. Paham ya? Kalaupun enggak halus yang normal lah. Tapi kalau sengaja dibelombong, dibelayar belajar itu berarti masuk dalam kategori apa? Masih membuat sesuatu yang mengganggu manusia. Nah, kita lihat di sini. Apa kata beliau di sini? Kata beliau wal matlubu an insan yang fa'u Itu kata beliau. Yang diinginkan adalah bagaimana orang itu memberikan manfaat dan tidak membahayakan, ngasih manfaat orang lain, bukan malah membahayakan orang lain. Yang fa'u nafsahu yang fa'un nas. Yaitu bisa memberikan manfaat pada dirinya dan juga memberikan manfaat kepada manusia. Itu yang diinginkan sebenarnya. Jangan ganggu orang intinya. tanya, Jangan ganggu orang. Wala yadurru nafsahu wa la yadurru Jangan seseorang itu membahayakan dirinya sendiri, jangan pula membahayakan orang lain. Contohnya, dia bikin jebakan, orang lewat biar apa? Terjebak misalkan. Itu ganggu orang lain. Eh, dia makan pisang, kulitnya dilemparkan, sengaja dilemparkan apa? Di depan orang yang jalan, lewat kepleset dia orang lewat tadi itu. Ganggu nggak seperti itu? Ganggu juga. Oleh karena itu semuanya harus diletakkan pada tempatnya. Membutuhkan yang namanya apa? Al-hikmah wa syai' fi mawdhihi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ikhwani fid din azza wa jalla Yang berikutnya kata beliau Fadidud darar an-nafa. Lawan daripada membuat sesuatu yang berbahaya adalah nafa memberi, memberikan apa? manfaat. Inilah yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya hendaknya dia melakukannya. Paham ya? Nah, bagaimanapun caranya, mungkin memberikan manfaat dengan kajian, dengan ilmu atau dengan makanan, minuman, harta, intinya semampu dia. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya maka hendaknya dia melakukannya. Kenapa demikian? Wallahu fi auni al 'abdi, maka al 'abdu fi 'auni akhihi Allah Ta'ala itu senantiasa menolong seorang hamba. Selama hamba tersebut menolong saudaranya. Pertolongan macam-macam ya. Jangan antum bayangannya menolong harus dengan uang. Itu nggak benar. Terkadang dengan uang kalau mampu. Terkadang dengan nasihat. Terkadang dengan arahan, bimbingan. Terkadang dengan pakaian, makanan. Semuanya bisa dilakukan. Nah. Barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. wakilah inna bainad darari wad dirar farqan. Ini juga pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama enggak ada bedanya. Sama saja antara ad-darar wad dirar. Pendapat yang kedua, inna bainad darari wad dirar farqan. Bahwasanya antara darar dan dirar itu ada bedanya. Fad-dararu min janibin wahid. Darar itu bersumber dari satu sisi, membahayakan dirinya sendiri. Nah, la darar ay la yakunu minka dararun 'alan nas. Nah, satu sisi maksudnya apa? Jangan sampai nah, menimbulkan suatu bahaya darimu untuk manusia. Munculnya dari, dari satu sisi, dari orang itu sendiri untuk manusia. Otomatis dia apa? Nah, barakallahu fikum membahayakan orang lain. Nah, karena makna darar dirar ini karena para ulama berbeda pendapat mengenai maknanya ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan beda. Kalau yang bedakan itu yang satunya kembali ke orang itu sendiri, Paham ya? Yang satunya kembali ke orang lain. Jangan bahayakan diri sendiri, jangan pula membuat bahaya untuk orang lain, gitu. Wa amma dirar fahuwa yadullu 'ala al-musyarakah min janibain. Adapun dirar itu menunjukkan atas apa musyarakah bersekutu dari dua sisi. Nah, maksudnya bagaimana? Ada orang ganggu dia, dia balas. Ada orang ganggu dia, dia balas. Berarti otomatis apa? Dua-duanya kan kena. Ada orang mukul dia, dia balas mukul. Dua-duanya kena enggak? Kena. Itu maksudnya. Nah, kata beliau, nah adapun diror, ini definisi yang bedakan ya. Diror maknanya adalah apa? ya dulu ala musyarakah min janibain. Menunjukkan atas musyarakah bersama-sama, bersekutu dari dua sisi. Ya, sumbernya dari dua sisi. Sisi mana? Fa anta la tadurru man Ini. Kamu jangan membahayakan orang yang membahayakanmu. Kalau ada orang mukul antum, sabar gitu loh. Itu aslinya. Paham ya aslinya seperti seperti itu aslinya. Kita lihat. La tadur man Jangan engkau membahayakan orang yang bikin bahaya untukmu. Bal qabilhu bil ihsan, tapi balaslah eh, bahaya tadi itu, balaslah kejahatan tadi itu dengan baik, dengan sesuatu yang baik atau dengan kebaikan. Wal afi wasafhi dengan apa? Nah, dimaafkan, diampuni. Wa akhlakil min mu'minin. Ini termasuk akhlaknya orang-orang mukminin. Nah, inilah yang berat kita laksanakan barakallahu fikum. Terkadang terbawa emosi, terbawa amarah sehingga ada orang mukul kita balas mukul. Eh, ada orang misalkan barakallahu fikum mencaci maki menghina dibalas menghina juga. Padahal kalau kita telusuri dakwahnya segenap para nabi bagaimana? Ketika Rasulullah menceritakan di hadapan para sahabat mengenai para nabi terdahulu, mereka dipukul hingga mengeluarkan darah. Apa yang dilakukan oleh para nabi tersebut? Nah barakallahu fikum mengusap darah yang ada di wajah tadi itu. Seraya berkata, Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka orang-orang bodoh enggak tahu. Sabarnya bukan main itu, bayangkan. Terutama siapa yang sabarnya sangat kuat sekali? Ulul azmi. Ulul azmi ada berapa? Ulul azmi ada berapa? Ada lima, sebutkan. Nabi Musa, Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Nabi Isa salam Paham ya? Nah barakallahu fiikum. Jadi lima ini dihafal namanya ulul azmi. Ini durwah panutan dalam masalah kesabaran. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'dil lahum. Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul dan jangan tergesa-gesa. Kenapa patokannya qaulul azmi? Karena luar biasa perjuangan mereka. Sabarnya enggak usah ditanya lagi sudah. Perjuangan berdakwah bagaimana? Kalau bahas satu persatu enggak cukup waktunya. Nabi Ibrahim saja ngambil satu saja. Nabi Ibrahim alaihissalam musuhnya bagaimana musuhnya? Ujiannya bagaimana? Mulai dari keluarganya, bapaknya sendiri. Azar, bapaknya sendiri bagaimana? Musuhan. Nah, kemudian diuji untuk apa? Mengasingkan anaknya. Dan nah, ujian juga Nah Ismail alaihissalam, bagaimana coba? Ujian demi ujian beliau dilemparkan, dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala bayangkan. Ujian semuanya tapi beliau sabar. Ketika ditawari bantuan oleh malaikat, dia beliau alaihissalam mengatakan, "Adapun kalau bantuanmu tidak. Kami cukup bantuan dari Allah Subhanahu wa taala." Seraya mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu contoh saja. Musa alaihissalam, bagaimana beliau? Ringkasnya Eh, siapa musuhnya? Fir'aun, raja yang sangat dolim, bengis, jahat. Saat itu ketika kalau ada orang melahirkan, kalau lahir anak laki-laki, dimusnahkan anaknya. Dia apa kan? <laughs> Jadi kubur hidup-hidup atau dibunuh, siksa, intinya apa? Dipadamkan anak tersebut. Eh, nah, dimusnahkan. Ngeri sekali keadaannya para kalau Nah, Allah mustahil. Itu kalau kita kupas satu persatu, tapi cukup dua itu sebagai contoh saja. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Kata beliau, Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Faman 'afa wa aslah fa ajruhu Allah." Maka barang siapa yang memaafkan dan justru mendamaikan, berdamai, maaf, maka pahalanya Nah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah taala akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala nanggung pahalanya semuanya. Nah, fayakunu misla qaulihi sallallahu wala takhun man khanak. Hal ini seperti sabda Rasulullah SAW, kamu jangan mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Jadi kalau ada orang berkhianat kepada kita, bagaimana solusi yang terbaik? Kita berupaya untuk menjaga. Jangan dibalas dengan pengkhianatan juga. Nanti dia akan berpikir, akan berpikir, oh ternyata orang ini selama ini yang anak jahati, ternyata kok malah baik sama anak ya. Sungkan dia, segan, paham ya? Tapi kalau sama-sama dibalas dengan pengkhianatan misalkan, orang nipu dibalas dengan nipu misalkan, itu terkadang malah apa? Yang jadi keributan yang terjadi. Kita lihat, wal qaidah annal kisasa jaizun wa huwa adlun. Qa'idahnya, kisos itu boleh-boleh saja dan itulah keadilan. Walakin al-afwa ahsan li'annahu fadlun. Akan tetapi memaafkan itu lebih baik lagi karena itu adalah apa? Nah, merupakan keutamaan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azzani wa azzakumullah wa hafidhukumullah jami'an. Jadi yang misalkan belum ayo na'am <laughs> barakallahu fikum. Alhamdulillah dan nyala lagi ya. Ayo na'am. Kita lanjutkan lagi. Kata beliau di sini Sebenarnya kisah itu boleh-boleh saja kisah itu, boleh-boleh saja. Cuma memang apa lebih baik. Contohnya membunuh dibalas dengan apa? Membunuh misalkan, ya enggak? Nah, barakallahu fiikum termasuk darah seorang mukmin boleh dialirkan apa di antaranya? An-nafsu bin nafsi, kisos. Tapi kalau keluarganya maafkan, ya udah tak maafkan aja, enggak usah dikisos. Dimaafkan. lah terus bayar denda enggak? Enggak usah bayar denda, enggak usah dikisos. Selesai. Enggak ada urusan lagi. Kalau keluarga yang nuntut hanya denda, ya wajib bayar denda. Paham ya? Tapi kalau misalkan dimaafkan dua-duanya, enggak usah denda, enggak usah dikisos. Selesai. Itu lebih baik lagi kalau nah barakallahu fikum terjadi seperti itu. Li'annahu fadlun, karena itu ada keutamaan situ. Qala ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Balasan kejelekan itu dengan kejelekan yang semisalnya al jazaa'u min jinsi al amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fasyarrun. Bila amalannya baik, balasannya pun juga baik. Bila amalannya jelek, balasannya pun juga jelek. Nah, kita lihat di sini apa kata beliau? Faida kata beliau, na'am barakallahu fikum hada qisas. Ini qisas. Kejelekan dibalas dengan kejelekan. Faman 'afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Namun barang siapa yang memaafkan dan juga damai maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan ganjaran. Naam. Fal qisatu jaizun. Wal 'afwu naam wal 'afwu ahsan. Qisas itu boleh-boleh saja. Hanya saja memaafkan itu lebih baik. Fa idza hasala min ahadin dararun 'alaik fala tuqabilhu bimislih. Apabila ada orang berbuat kejahatan kepadamu, maka jangan kamu hadapi, kamu lawan, kamu balas dengan yang semisalnya. Antum dibegal orang, misalkan. Ya antum jangan balas begal juga. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Contohnya antum eh, kepalanya dipukul sama orang misalkan, pukulin. Antum jangan balas mukul juga, itu seharusnya. Seharusnya. Orang itu kan terkadang kesabarannya itu kan bertingkat-tingkat. Paham ya? Ada yang terbawa emosi sehingga balas, dipukul nangkis dia, balas mukul misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ada juga yang dia bersabar. Nah, mau dipukul dia tangkis saja, tapi dia nggak mukul. Padahal ada peluang. Masuk ini kalau di Masuk, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi dia sabar. Itu contoh aja ya. Contohnya seperti itu. Kita lihat di sini. Nah. Kata beliau di sini barakallahu fikum, fa idza hasala min ahadin dararun 'alaik fala tuqabilu bimithli hadza ahsan wa ajlabu lil masyaallah. Ini lebih baik dan lebih bisa mendatangkan kecintaan. Contohnya ada orang pencuri, kita tahu yang nyuri siapa tetangga sendiri misalkan. Antum sabar malah kita kasih apa makanan misalkan. Bapak kemarin kemana Pak? Kok malam-malam nggak ada di rumah Pak? Ini ada hadiah buat Bapak. Tahu kalau dia mencuri, tapi kita balas dengan kebaikan. Lama-lama dia akan sungkan. Wah ini orang nggak rumangsa dia, rumangsa gitu ya, nggak merasa, nggak merasa kalau tadi malam padahal ada nyuri di rumahnya. Kita tahu pencurinya dia, tapi coba dihadapi dengan yang baik. Nanti dia akan sungkan segan. Tapi kalau tambah keterlaluan bagaimana? Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mengurusinya. Yang jelas ini hanya sekedar apa? gambaran global. Kalau ada orang berbuat kekeliruan, kesalahan, kejahatan pada diri kita, coba dibalas dengan sesuatu yang baik. Dia akan sungkan, anda yakin itu. Antum diajak-ajak caci maki, antum sabar, masya Allah. Malah antum apa? Nah mungkin berbuat baik pada dia, dia sungkan segan. Nah seperti itu. Kita lihat sini. Fa inna hadzal ladzi anhu yusbihu sadiqan, ya kan? Ini kata beliau, sesungguhnya ini orang ini yang kamu maafkan tadi itu bisa jadi menjadi teman nanti. Bisa jadi menjadi teman. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an kisahnya siapa itu? Ana terlupakan ingat-ingat yang hadisnya idza lam tastahi fasna masyita. Siapa itu ingat enggak? Kisahnya siapa itu kemarin? Jadi siapa? Bukan, bukan. Nah, awal mulanya dia pembegal. Yang dibegal itu enggak sembarangan lama lamanya yang begal hadis sama dia. Eh, kalau tidak salah itu jalurnya Syu'bah bin Hajjaj. Nah, Abu Bustam, Syu'bah bin Hajjaj eh, rahimahullah beliau yang dibegal. Tapi akhirnya orang yang begal ini tobat. Dia begal hadis, sampaikan kepada aku hadis. Kalau enggak tak bunuh. Semakna dan itu ya. Nah, akhirnya dia menyampaikan hadis tadi itu. Lewat jalurnya tadi itu. Idza lam tastahi fasna fasna masyita. Terlupakan ya, sama yang ingat. Ada yang ingat ya? Ingat. Nah, itu hadisnya bagus sekali. Jadi pembekalnya tadi dikasih hadis itu langsung tobat dia. Apabila kamu nggak punya rasa malu, lakukan sesukamu. Akhirnya tobat dia membawa satu hadis tadi itu. Siapa? Siapa ingat nggak? Apa sama? Abdullah siapa? Nah, Abdullah di sini, Abdullah. Abdullah yang mana? Lupa. Nanti diingat-ingat lagi. anak. tadi sudah teringat tapi lupa lagi. Allah mustahil. Itu kisahnya mengharukan. Semula yang dibegal itu ya mungkin bekal-bekal biasa. Lama-lama yang dibegal hadis. Dibekal hadisnya. Disampaikan hadisnya tobat lama-lama tobat menjadi nah barakallahu fikum seorang perawi dia. Nah, mana terlupakan Allah mustahil. Ingat ya Abdurrahman? Ingat ya Man? Eh, ya, pernah anak sebutkan dulu ya. Allah mustahil. Nanti kita ingat-ingat lagi. Itu segera contoh saja. Nah, karena apa? Karena orang yang ingin berbuat jahat eh, dihadapi dengan sesuatu yang baik akan jadi baik gitu ya istilahnya. Itu contohnya. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wala tastabil hasanatu la sayyi'ah idfa' lati hiya ahsan." Ini. Nah, tidak sama sesungguhnya kebaikan dengan kejelekan. Idfa' lati hiya ahsan, tolaklah sesuatu itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa, kalau seandainya antara kamu dan antara dia ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim. Jadikanlah seakan-akan teman. Jadikanlah seakan-akan teman, sahabat. Sehingga tidak tidak apa dia nampak kalau itu adalah permusuhan. Nah, wa man yulaqaha illa alladziina sabaru. Yang seperti ini tidak akan bisa meraih atau menjumpainya kecuali orang-orang yang sabar. Kecuali orang-orang yang sabar. Siapa? Siapa? Abu Mas'ud? Bukan, bukan Abu Mas'ud. Yaitu hadis Abu Mas'ud benar, cuman di dalam hadis Abu Mas'ud itu ada kisah. Kisah seorang pembegal hadis tadi dengan Syu'bah bin Hajjaj. Na barakallahu fikum Abu Stam Amirul Mukminin hadis. Cuman orangnya anak terlupakan. Nanti tinggal ingat lagi. Nah, nanti tinggal ingat lagi. Nah, kalau ketemu kasih tahu nanti ya, Abdurrahman. Dilihat dulu nggak masalah. Karena kisahnya sangat mengharukan sekali. Bayangkan begal hadis dikasih hadis tentang tobat. Hadisnya karena sangat menyentuh hadisnya. di Idalam tastahi fasna' masyita. Kalau kamu enggak punya rasa malu, lakukan sesukamu. Akhirnya enggak jadi dia bunuh, enggak jadi dia mau berbuat kejahatan. Hadis itulah yang diterima sama dia. Nah, barakallahu fiikum. Ketemu? Ketemu enggak? Kalau <laughs> belum ya nanti lagi gampang itu. Kita lihat berikutnya. Hari khaslatul la tahsul li kulli ahad. Ini adalah salah satu kriterinya sifat yang belum tentu setiap orang memilikinya. Ini perlu kita perhatikan baik-baik karena hawa nafsu kita itu lebih menguasai terkadang. Ya kan innan nafsala amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa merintahkan perkara yang jelek. Kita mau sabar nggak tahan gitu loh. Paham ya? Nah, ada orang mukul dibalas dengan mukulan itu seringnya. Oleh karena itu butuh yang namanya apa? Perjuangan pemelawan Naam hawa nafsu tadi itu. Kita lihat sini. Wa inna matasul lisabirin. Yang seperti ini, sifat yang seperti ini akan diraih oleh orang-orang yang bersabar. Falladzi la yasbir la ya'fu. Maka orang yang tidak bersabar, dia tidak akan memaafkan. Amma alladhi yasbir fa huwa ya'fu. Adapun orang yang sabar, dia akan memaafkan. Li'anil 'afwa 'anil musyi' syaqun 'alan nufus, yahtaju ila sabr. Ya. Dikarenakan memaafkan orang yang berbuat jelek, berbuat jahat, itu berat. Berat, jiwa itu berat sekali memaafkannya, tapi butuh kesabaran. Dimaafkan, dikasih waktu. Ya, dikasih jangka waktu, mungkin dia akan sadar, mungkin dia akan tobat setelahnya. Nah, barakallahu fikum. ketemu? Siapa? Hah? Ayo, al-Qa'nabi. Ahsan. al nabi. Nah, sudah ketemu tulisannya itu? Eh labas bas, Al-Qanabi. Nah, rahimahullah. Nanti bisa dilihat sejarahnya ya. Nah, barakallahu fikum al-Imam Al-Qanabi. Nah, saat itu bertemu dengan Syu'bah bin Hajjaj, eh, meminta hadis tapi dengan cara paksa itu loh istilahnya. Ya istilahnya begal kan paksa itu. Kata maksa disampaikan hadis tadi itu. Di dalam tastahi fasna ma Kalau kamu enggak punya rasa malu lakukan sesukamu. Enggak lama kemudian dia bertobat dia. Dengan hadis tersentuh hatinya gitu istilahnya ya. Akhirnya dia bertobat, membawalah riwayat tersebut dari apa? Jalurnya Syu'bah bin Hajjaj tadi itu. Na'am. Barakallahu fiikum. Ikhwani fi din azdan yazakumullah kita lihat sini. Kata beliau di sini barakallahu wa ridakumullah. Wal insanu yatatallab fi tab'ihi al-intiqam. Seringnya manusia itu senantiasa meminta secara tabiatnya itu untuk menghukum, tak balas orang itu anak dari turi berjuta-juta anak nggak terima orang ketemu lah bunuh misalnya. Karena dia tabiatnya seperti itu. Tabiatnya ingin menghukum, ingin membalas gitu ya. Nah, tabiat seperti ini kita perangi. Semaksimal mungkin insya Allah bisa. Kita perangi, sabar. Nah, watar kulintikom yahta yahtadul sabar. Meninggalkan intikom menghukum atau istilahnya membalas itu butuh kesabaran. Awal mulanya berniat untuk menghukum, wah nanti tak hukum ini, melanggar peraturan terus ini. Tapi terlupakan, dengan sabar terlupakan. Akhirnya nggak jadi dihukum. Itu terjadi ya, Paham ya? Seperti itu terjadi. Cuman walaupun terkadang hukuman itu berlangsung, paham ya? Karena hukuman itu kan tujuannya diantaranya apa? Untuk mendidik, paham ya? Seperti itu. Tapi terkadang na'am barakallahu fikum terkondisikan dengan kesabaran tadi tidak terwujudkan hukuman. Itu biasa, wajar. Cuman ini yang perlu kita perangi. Tabiat yang senantiasa ingin apa? Ingin na'am barakallahu fikum membalas, ingin berbuat kejahatan, ingin nah barakallahu fikum balas yang semisalnya atau lebih itu dihindari. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yulaqqaha illa ladzina sabaru wa man yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim." Dan tidaklah ada orang yang bisa menjumpai nah menjumpai sifat-sifat tadi itu kecuali orang-orang yang sabar dan orang-orang yang memiliki bagian yang sangat besar. Paham maksudnya ya? Jadi orang yang sabar itu masya Allah hasilnya itu yang kita harapkan. Hasilnya lebih manis daripada apa? Madu as-sabru murrun kasmihi madaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu pahit sebagaimana namanya. Karena nah barakallahu fikum di Arab sana yang namanya suatu tumbuhan sabr itu untuk obat rasanya pahit. Paham ya? Untuk obat. Tapi hasilnya apa? Ahla minal asali. Lebih manis daripada madu. Nah, barakallahu fikum. Orang sabar itu kan hasilnya itu yang di sarian itu istilahnya. Nah. Kita lihat berikutnya. Nah, memang orang bersabar itu berat atau tidak? Berat karena yang ringan itu bukan orang yang bersabar. Ya kan? Yang ringan apa? Istirahat. Paham ya? Kalau sabar berat. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kata kata kata beliau di sini kita lihat barakallahu fikum Faida idza aradta fadl afni fasbir 'alaika. Apabila kamu menginginkan keutamaan memaafkan maka sabarlah atas orang yang berbuat kejahatan tadi. Wala tuti nafsaka allati tatlub minkal intiqam mimman darrak. Dan jangan kau mentaati dirimu untuk senantiasa meminta, menghukum atau membalas orang yang berbuat jelek kepadamu. Fayakunu hadza wallahu a'lam makna kaulihi sallallahu alaihi wasallam la maka inilah makna wallahu alam, makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darar, jangan kamu memberikan ya, jangan kamu bikin sesuatu yang membahayakan min tarafin wahid dari satu sisi. Fala tadurrun maka kamu jangan ganggu orang dan juga tidak boleh ganggu diri sendiri juga. Karena annaka la tarda ad-darar li nafsik, ya kan? Sebagaimana kamu juga tidak mau kalau membahayakan dirimu sendiri. Paham ya? Kalau kamu sendiri enggak mau minum racun, jangan racun orang. Paham maksudnya itu ya? Kalau kamu enggak ingin enam orang berbuat jahat kepadamu jangan jahati orang lain kan itu. Nah, kalau kamu ingin dihormati orang lain, hormatilah orang lain tersebut. Kan gitu. Nah, barakallahu fikum kita lihat di sini. Kata beliau, "Fala tardahu li ikhwanik." Nah, maka kamu jangan ridho kejelekan itu menimpa saudaramu. Kama annaka la tarda an yusii'u ilaik. Sebagaimana kamu juga tidak ridho, tidak senang kalau mereka berbuat jelek kepadamu. Fala tusi anta ilaihim maka kamu jangan berbuat jelek kepada mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Sudah kita lewati pembahasan di sini. Tidaklah beriman maksudnya bagaimana? Imannya hilang total atau bagaimana? Hilang total atau enggak? Apa maknanya? Kesempurnaannya. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Gitu. Kalau hilang total berarti kafir kan? Berbahaya. Artikannya tidak beriman salah seorang di antara kalian itu bukan berarti hilang total itu enggak. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mau mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia cinta kalau dirinya baik, harus mencintai saudaranya juga menjadi orang yang baik. Paham ya? Seperti itu. Jadi jangan langsung bawaannya suudzon terus, berburuk sangka. Eh, misalkan ada orang Nah, barakallahu ngasih nasihat dengan nada yang kadang keras, itu wajar. Paham ya? Itu tujuannya adalah apa? Di balik itu kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Mungkin sebelumnya pernah menempuh cara yang halus, cara yang lembut, mau tertulis atau berucapan, tapi kok ternyata nah barakallahu fikum pelanggaran-pelanggaran demi pelanggaran dilakukan misalkan. Eh, akhirnya menggunakan metode dikeraskan suaranya. Itu bukan karena jahat atau berbuat jelek tidak. Kebaikan di balik suara tersebut. Paham ya? kebaikan di balik suara tersebut. Nah, agar orang itu sadar oh ternyata memang inilah yang benar misalnya seperti itu. Ini sekedar contoh barakallahu fikum bahwasanya seseorang tidak sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya. Nah, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia ingin kalau dirinya selamat, cintailah saudaranya agar saudaranya juga selamat. Wa ammad darar wa ammad dirar fahuwa an yakuna min tarafain. Kalau dirar itu terjadi dari dua sisi. Apa itu? faida asa ilaika kalau ada seorang yang berbuat jelek kepadamu, fal ahsan an tuqabilahu intiqam. Yang paling baiknya kamu membalas dia untuk tidak membalas. Paham ya? Nah, menghadapinya untuk tidak membalas. Daharan mending enggak usah tak balas saja. Sabar aja misalkan. Seperti itu. Wa tarkid darar dan meninggalkan bahaya yang akan menimpa orang tadi. Wa antas al afwa dan hendaknya dia menggunakan apa? Dan hendaknya engkau menggunakan afwa, memaafkan. Wa hadza yansurul mahabba bainan nas. Yang namanya memaafkan seperti ini akan apa? Akan nam membuat apa? rasa cinta itu tersebar di antara manusia. Contohnya, nah barakallahu fikum sudah ketangkap pencurinya, sudah ketangkap pencurinya misalkan. Tapi kita maafkan, ya udah nah, maafkan lain kali jangan mencuri lagi ya. Kalau lain kali kalau butuh uang enggak usah nyuri ngomong aja tak kasih misalkan. Kan orangnya kan senang pencurinya akhirnya. Paham ya? Lain kali kalau mau butuh apa-apa, datang aja ngomong aja tak kasih uang, jangan usah nyuri. Maksudnya dia nyuri, pencuri ini kalau ketahuan orang-orang masa, kalau ketahuan orang-orang dihajar dia, dihajar hancur dia. Karena biasanya orang-orang itu main masa. Seperti itu. Nah, kita misalkan nangkap pencuri, tahu pencurinya, nah, kita membalasnya jangan dengan kejelekan juga. Jangan, tapi dengan apa? dengan mungkin nasihat. Lain kali nggak usah nyuri, Pak. Minum teh dulu sini, Pak. Nanti setelah itu teleponan polisi, kan itu. tamnya ya? kita kan nggak main hakim sendiri. Ya nggak. Daripada serahkan ke orang-orang yang ronda misalkan, hancur ya biasanya. Ya nggak. Tapi dibawa dulu, tenangkan dulu. Kenapa sebab Bapak ini mencuri, Pak? Atau karena ada masalah. Kalau cuman 5 juta itu nggak usah nyuri, Pak. Tak kasih misalkan. Itu contoh aja. Contoh aja ya. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu nanti apa? Teleponkan kantor polisi karena dia nyuri. Eh, kan itu. Setelah itu biar dibawa secara halus. Daripada kita serahkan ke masyarakat tadi kan hancur nanti. Eh, Bapak belur. Allahu musta'an. Contohnya saja seperti itu. Nah, karena ikhwah alhamdulillah selama ini ikhwah-ikhwah yang anda dapat kabar itu seperti itu. Jadi nangkap pencuri itu nggak langsung serahkan ke orang yang mencari. Diamankan dulu, telepon kantor polisi, polisi datang, tangkap selesai. Kami ya? Dengan bukti-bukti yang akurat kan itu seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah kata beliau di sini wa yusbihu al-'af wa wa yusbihu al-ma'fu anhu asiran laka wa yakhjalu min fi'lihi kata beliau menjadikan orang yang dimaafkan tadi yang sudah berbuat jahat dimaafkan tadi itu menjadikan seakan-akan dia itu orang yang tertawan orang tawanan gitu loh merasa malu kepadamu merasa malu dengan perbuatannya wah orang ini kok aneh ya. Sudah tak curi, tak curi uangnya kok aku ah, malah dimaafkan itu Kok nggak dihajar gitu loh. Sungkan dia, segan. Paham ya? Nah, kalau fikum seperti itu. Kama qala mutanabbi sebagaimana ungkapan seorang penyair, "Wa ma qatala al-ahrara kal 'afi anhum, wa man laka bil hurri alladhi yahfadhu yahfadhu al-yada." Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini berkaitan masalah enam orang yang membunuh orang yang merdeka itu nggak seperti orang yang memaafkan. Nah, maksudnya kalau seandainya dia pun mengambil tangannya dan menjaga tangannya, memaafkan, itu lebih baik itu istilahnya. Karena posisinya apa? Nah, posisinya kisah kan boleh gitu loh. Cuman kalau dia memaafkan bagus gitu loh. Nah, barakallahu fikum. An-nafsu bin nafsi. Pernah ada kisah sebelum kita tutup nih, pernah ada kisah. Ada seorang pencuri mencuri rumahnya orang ahli ibadah Anak terlupakan sumbernya ya nanti detek lagi. Pencuri ini ingin mencuri rumahnya ahli ibadah. Suatu ketika ahli ibadah ini enggak enggak punya tempat wudhu kecuali di luar. Paham ya? Pintunya terbuka, pintunya. Enggak ada jendelanya, satu pintu aja. Pintunya terbuka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Suatu ketika dia keluar, pemilik rumah tadi itu keluar, mungkin mengambil air wudhu atau yang semisalnya. Nah, masuklah pencuri. Pencurinya masuk Ternyata dia sholatnya nggak di dalam rumah, di luar rumah itu juga sholatnya. Pencurinya kan bingung mau keluar ada orangnya. Akhirnya di dalam itu bingung, tertidur pencurinya. Sampai saking husnudonnya, berbaik sangkanya pemilik rumah ini, dikirain tamu. Paham ya? <laughs> Jadi ketika selesai sholat, ya mungkin sholatnya panjang gitu ya, masuk ke rumahnya, ada orang ini. Kagetnya, dia nggak tahu kalau itu pencuri. Pencurinya ini mau keluar takut karena orangnya sholat di depan pintu gitu loh. Begitu masuk, si pemilik rumah tahunya itu tamu, dibangunkan. Setelah dibangunkan jadi jamu, dikasih minum, kasih makan. Akhirnya tobat dia pencurinya. Anak itu sebenarnya ingin mencuri gitu loh, tapi tadi itu keadaannya. Masya Allah, ini menunjukkan bahwasanya memang manfaatnya besar sekali. Dia pemilik rumah tadi dan berbaik sangka, dia nggak menyangka itu pencuri. Dan pencurinya pun juga bingung mau keluar, nggak ada jendela, pintunya tutup. Mau dibuka gitu orangnya di depan pintu sholat, kan bingung. Akhirnya laki lamanya nunggu di dalam rumah itu tertidur pencurinya. Pemilik rumah masuk ada tamu, di jamu dikasih makanan, kasih minuman. Masya Allah itu kisahnya terlupakan di mana cuma dulu pernah dengar ketika belajar di Damas. nah barakallahu fikum. Allah musta'an. Kita lihat sini. Fahadi qa'idatun 'azimatun min qawa'idil akhlaq fi ta'amul ma'an nas. Ini adalah kaidah yang sangat agung yaitu mengenai kaedah-kaedah seputar akhlak dan ta'amul cara bermuamalah bersama manusia. Fayan lil-insan an yatajannab ad-darar sawaun kana yasdur minhu huwa ibtida'an aw yasduru intiqaman mimman adarra bihi. Kata beliau, selayaknya bagi manusia untuk menjauhi semua perkara yang bisa membuat bahaya. Baik bahaya tersebut muncul dari dia atau muncul sebabnya karena dia ingin membalas orang yang berbuat jahat kepadanya. Fal muslimu yasiru ala hadha. Hendaknya seorang muslim berjalan di atas apa? akhlak yang mulia ini. Wa yakuna mahbuban indallah wa 'inda khalqih. Maka orang tersebut akan dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan dicintai di sisi makhluknya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu apa? Yang namanya enam sifat yang mulia itulah sifat yang Rasulullah diutus untuk menyempurnakannya sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, "Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nasallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.